taala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan uh, pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Masih dalam pembahasan siagul umum, siagoh atau konteks umum. Siagoh yang ketujuh kata pengarang rahimahullah taala, sabian yang ketujuh al-mu'arrafu bi al al-istighraqiyah mufradan kana am majmu'an. Ka qawlihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Surah Nisa ayat 28. Dan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 59, wa idza balagha wa idza balagha al atfalu minkumul hulma Wa idza balagha al atfalu minkumul hulma falyasta'dhinu kama sta'dhana kama sta'dhana alladhina min qablihim. Masya Allah Ta'ala. Baik. Sigoh yang ketujuh, kalau isim itu kata benda itu dimarifahkan ya, marifahkan dengan alif lam al istighraqiyah. Alif lam al istighraqiyah artinya alif lam yang menenggelam, menenggelamkan semua afrod atau jenis yang ada di dalamnya dari, dari kata tersebut. Nah, baik dia mufrad, tunggal atau jamak ya, bentuk plural. Qawlihi ta'ala Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan dha'ifa, dalam keadaan lemah. Nah, perhatikan kata al-insan. Al-insan asalnya insanun. Ya, dimasuki alif lam. Dimasuki alif lam, maka jadilah al-insanu. Nah, Ketika Allah berfirman wa khuliqal insanu du'ifa dan sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, perhatikan. Al alif lam di situ adalah alif lam al-istighraqiyah yang berarti menenggelamkan seluruh manusia. Artinya semua manusia, kullul insan, semua manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Ya. Semuanya, tidak tidak ada, tidak ada yang terkecuali. Semuanya diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, karena Al-insan yang dimaksud dalam ayat ini boleh dicek ayatnya surah nisa ayat 28. Al-insan yang dimaksud di sini adalah uh, umum, ya, mencakup seluruh manusia. Kita tahu dari mana kalau itu bermakna umum? Kita tahu dari alif lamnya, ya. Alif lamnya adalah alif lam al-istighraqiyah, ya, yang masuk dalam kategori uh, sigoh umum. Nah, Berikutnya wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladziina min qablihim. Kalau anak-anak kecil itu, ya anak-anak kecil di antara kalian itu, ini anak-anak kalian <coughs> sudah sampai pada al-hulum. Sudah sudah balik, sudah sudah sudah dewasa, maka hendaknya mereka itu falyasta'dhinu kama sta'dhana alladziina min qablihim. Maka hendaknya mereka meminta izin ya, sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Nah, jadi anak-anak anak-anak kalau sudah dewasa, ya, ya kalau apa namanya memasuk ke kamar orang tuanya atau masuk ke rumah e, orang, maka dia harus apa? Minta izin, ya, terutama di rumah rumahnya sendiri, di kamar orang tuanya itu harus minta izin. Ya, nggak boleh lagi seperti sebelumnya. Kalau dia masih kecil, ya dia bisa keluar masuk seenaknya dia, nggak apa-apa karena masih kecil. Tapi kalau dia sudah besar, ya sudah dewasa, maka dia harus minta izin. Nah, yang menjadi eh, apa namanya inti pembahasannya adalah kata al atufal Ya, kata al atufal al atufal anak-anak di situ ini mencakup seluruh anak-anak. Siapapun mereka, ya, anak-anak itu kalau dia sudah besar, ya. Nah, kalau dia sudah dewasa, maka dia harus minta izin ya sebelum masuk ke ke kamar. Nah, masya Allah taala. Ya. Yeah. Ini kalau alif lamnya al istighraqiyah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alif lam dalam bahasa Arab itu ada tiga ada ada tiga jenis. Yang pertama ada namanya alif lam al istighraqiyah, alif lam yang menenggelamkan, yang sifatnya menenggelamkan semua jenis atau semua individu ya yang e, dimaksud dari kata tersebut. Seperti tadi kata al insan. Al insanu ya, insan artinya manusia. Ya, ketika kita baca firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 28, "Wa khuliqal insanu du'ifa" dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia mana yang dimaksud? Kita katakan semua manusia karena al-insan di sini bermakna umum, ya. Alif lam yang dimaksud di situ adalah alif lam al-istighraqiyah. Nah, itu alif lam yang pertama. Kemudian yang kedua adalah alif lam uh, al-ahdiyah. Alif lam al-ahdiyah. Perjanjian. Ya, maksudnya alif lam al hadiah ini alif lam yang e, menjelaskan bahwasanya kata tersebut yang dimaksud adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, contohnya di sini e, kata beliau wa ammal mu'arrafu bi al al ahdiyah Adapun alif lam atau afan, adapun isim yang dimakrifahkan dengan alif lam al ahdiyah, ya, fa fa innahu bihasabil ma'hud maka itu disesuaikan dengan ma'hudnya. Ya, nanti kita akan jelaskan insyaallah taala. <coughs> Fa in kana fal mu'arrafu amun. Kalau ma'hudnya umum maka al mu'arraf isim yang dimarifahkan dengan alif lam al ahdiyah tadi pun bermakna umum. Tapi sebaliknya wa in kana khasan fal mu'arrafu khasan. Tapi kalau seandainya al ma'hudnya adalah khas khusus ya tidak bermakna umum maka kita katakan isim yang dimasuki alif lam tadi juga bermakna khusus karena dia mengikuti ma'hudnya. Baik, sekarang kita eh, lihat contohnya. Mithalul 'ami qauluhu ta'ala. Mithalul 'ami qauluhu ta'ala. Contoh yang umum adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau kasih contoh alif lam al istighraqiyah. Kalau ada isim yang dimakrifahkan dengan alif lam al-istighraqiyah, apakah dia bermakna umum atau khusus? Jawabannya tergantung ma'hudnya. Tergantung ma'hudnya. Kalau ma'hudnya uh, umum, bermakna umum, maka dia juga umum. Kalau ma'hudnya uh, khusus, maka dia juga bermakna khusus. Ma'hud itu adalah kata yang sama dengannya yang disebutkan sebelumnya. Coba kita lihat contohnya. Perhatikan firman Allah dalam surat Sad ayat 71 sampai 73. Firman Allah dalam surat Sad ayat 71 sampai 73. Allah berfirman, "In qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin." فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Nah, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, perhatikan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah. Ketika aku sempurnakan ciptaanku itu, aku tiupkan ruh padanya, maka tiba-tiba mereka pun seluruhnya sujud, ya sujud kepada manusia yang diciptakan oleh Allah yaitu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. malaikat malaikatu <coughs> maka seluruh malaikat itu pun ya, sujud kepadanya. Perhatikan, coba lihat ayatnya. Surat Sad ayat 71 sampai 73. Ya. Perhatikan kata al-malaikatu, para malaikat pada ayat yang ke-73. Nah, kata al-malaikatu ada alif lam di situ. Alif lam di situ namanya alif lam al-ahdiyah. Alif lam perjanjian kalau dalam secara bahasa perjanjian, tapi maksudnya bukan bukan perjanjian seperti itu. Maksudnya alif lam yang menjelaskan bahwasanya malaikat yang dimaksud ini adalah malaikat yang dimaksud pada kata malaikat sebelumnya. Coba lihat surat Sad ayat 71. Allah sebutkan kata al-malaikatu. Idh qala rabbuka lil malaikati. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Nah, nah, ini yang disebut dengan al-ma'hud. Al-ma'hud. Malaikat kata malaikat yang kedua ada pada surat surat ayat 73. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka malaikat-malaikat itu pun seluruhnya mereka sujud kepada kepada manusia yang telah diciptakan oleh Allah itu. Nah, nah, kata al malaikatu yang kedua ini pada ayat yang ke-73 kita katakan bahwasanya malaikat yang dimaksud di situ adalah malaikat yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya. Malaikat yang dimaksud di situ adalah malaikat yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya. Jadi ada dua kata malaikat. Yang pertama di ayat yang ke-71 dan yang kedua di ayat yang ke-73. Ya. Kata al-malaikatu di ayat yang ke-73 ya ada kata ada alif lam di situ al malaikatu alif lam di situ adalah alif lam al ahdiyah ya. yang menunjukkan bahwasanya malaikat yang dimaksud di situ adalah malaikat sebelumnya yang telah disebutkan pada ayat yang ke-71 itu yang dimaksud dengan uh, alif lam al ahdiyah alif lam al ahdiyah baik perhatikan ya kata al malaikatu pada ayat ke